رقيبا معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah tak henti-hentinya kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah. Dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan. Taqwal ilah madaru kulli sa'adatin. Watibau ahwa ra'su syarri habailah. Takwa kepada Allah adalah sumber kebahagiaan. Dan mengikuti jalan setan adalah kehancuran dan kenistaan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh Walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini, penduduk kota ini mau beriman dan bertakwa, akan aku turunkan barokah dari langit dan barokah yang keluar dari perut bumi. Walakin kazzabu tetapi mereka membohongkan ayat-ayat Allah Fa'akhatnahum bima kanu yaksibun. Maka aku siksa mereka karena kebohongan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu peringatan Kata beliau yushiku antada'a alaikumul umam. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam di mana orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang yang mengelilingi makanan di atas meja hidangan. Artinya ma'asyurul muslimin akan datang suatu saat nanti di mana kondisi umat Islam dikepung sedemikian rupa yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, selatan mau menginjak-injak, yang utara menjelajah. Kondisimu hai orang-orang Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Kemudian para sahabat merasa heran dan terkejut. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah amin qillatin. Nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami orang-orang Islam ini sedikit wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami dikepung sedemikian ruka memerupa Jawab Rasul, bal antum yauma idin kasir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum husaun. Kahusais isail Tetapi keadaanmu saat itu persis buai di lautan. Banyak tapi centang berenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tetapi dipermainkan gelombang lautan. Dihempaskan ke tepian tanpa punya makna dan arti. Kondisimu hai orang-orang Islam pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidamu didangkalkan. Dibanjiri dengan peradaban. Dan kebudayaan yang menjauhkan kamu dari agama. Sedangkan maksiat dan mungkarot seluruhnya mengepung kamu. Sampai kamu sampai kamu melepaskan nilai-nilai Islam kamu dan celakanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yunza'anna fi qulubi al mahabata minkum dan dicabut kehebatan kamu hai orang-orang Islam di mata musuh-musuhmu sehingga pada saat seperti itu orang lain memandang muslim memandang orang Islam enteng saja remeh tidak punya apa-apa, alangkah eruninya, alangkah menyedihkannya, memilukan sekaligus memalukan. Umat yang banyak ini dipermainkan oleh orang-orang yang kecil, kelompok-kelompok kecil. Umat Islam yang jumlahnya besar, bahkan di dunia terbesar, tapi dimermainkan oleh kelompok-kelompok kecil wala yuqdzafanna fi qulubihimul wahn pada saat itu hatimu jiwamu dicampakkan penyakit dan virus wahan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah sahabat bertanya kepada Rasulullah wa mal wahnu ya Rasulullah apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Penyakit itu tidak lain adalah terlalu cinta kepada Allah, muslimin yang materialistis, muslimin yang menomorsatukan dunia, tapi sebaliknya muslimin yang takut mati. Materialistis dan takut resiko. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua penyakit inilah yang menyebabkan umat Islam sering dipermainkan oleh orang-orang kelompok-kelompok kecil yang punya kepentingan politik. Walaupun dia golongan yang besar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan dari segala macam penjuru mau menghantam umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan analisis sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat ini di mana kita dihantam, diserbu dari segala macam penjuru. Akidah kita didangkalkan, peradaban dan budayaan Islam dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi, dan lain sebagainya. Sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini, ma'asyurul muslimin, suatu saat akan datang kepada kita. Demikian analisis dan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sekarang kita melihat adalah benar bahwa di zaman sekarang insya Allah tidak akan mengalami perang badar. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang badar. Tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud. Tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi ma'asyiral muslimin. Sekarang ini bukan ujung pedang bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan, terutama keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Perang melawan pengaruh westernisasi, perang melawan kristenisasi, modernisasi, pengaruh-pengaruh pengkafiran lainnya. Yang kalau kita kalah, kita memang masih beragama. Tapi ma'asyirul muslimin, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi yang hidup 5, 10 tahun, 20 yang akan datang. Apakah mereka mereka seperti kita? Wallahu a'lam bisawab. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Islam tidak akan mungkin hilang dari dunia. Tetapi mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil kalau Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya. Jikalau kita tidak memeliharanya. Bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita. Generasi yang mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Marilah kita mengingat sejenak. Bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya mewarnai daratan Eropa yang dulu kita jajah, tapi mereka balik menjajah kita, bahkan menjajah peradaban kita. Sekarang hanya tinggal sekedar cerita saja. Ini pun pernah diperingatkan oleh Rasulullah. Sayati ala ummati zamanun. La yabtal Islam illa smun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya sekedar namanya saja Al-Quran ada hanya tinggal tulisannya saja masjid ada cuma tinggal sedikit saja yang masuk dalam masjid ulamanya ada tapi sibuk mengurus politik kalau kita pernah mendengar kata Gilbertal dia adalah tarik bin Ziyad orang pertama, panglima Arab Muslim pertama yang menundukkan Spanyol pada tahun 7711 Masehi. Yang mengalahkan pasukan Raja Redut kalau di Eropa pada tahun 912 Masehi ada dokter yang terkenal dengan sebutan Al-Kasis. Dia adalah dokter Islam Arab nama aslinya Abul Qasim Az-Zahrawi. Dokter ahli bedah pertama di Eropa yang tinggal di Kurdupa oleh Sayyid Yakub Bakar dikatakan laulal Arab fil Andalus ma asyraqat tilkal hadarah fi zulamil qurnil wusta seandainya tidak ada bangsa Arab muslim di Andalusia di Eropa maka tidak ada sinar kebudayaan yang menerangi kegelapan Eropa pada abad pertengahan. Bukti sejarah ma'asyiral muslimin itu adalah Masjid Jamek Cordova. Ia adalah satu-satunya masjid terbesar, masjid terindah di Eropa yang dibangun oleh Amir Abdurrahman al Awal pada tahun 786 yang mempunyai menara terbesar dan terindah dan masih merupakan keajaiban dunia. Kata Sayyid Yakub Bakar, itu pernah menguasai Eropa, berjaya di Eropa selama 800 tahun atau 8 abad lamanya. Tapi masjid yang megah itu ma'asyiral muslimin sekarang berubah menjadi gereja. Tinggal cerita Islam terusir dari Eropa dan orang Eropa menjajah Indonesia sampai 350 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi faktor yang menjadikan Islam lemah akidahnya, lemah imannya, lemah keyakinannya adalah hubbud dunia, pengaruh materialisme, terlalu cinta harta dan karohiyatul mauti, takut mati. Keduanya ini ma'asyurul muslimin juga mengotori hati dan ruhani kita. Kita sering berusaha sekuat tenaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang menjaga habis-habisan, menjaga agar hati dan ruhani kita tidak kotor. Padahal qad aflahaman zakkaha Waqad khaba man dastaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Sungguh beruntung, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalikan adalah membiarkan banyaknya hal-hal yang tidak perlu yang mengotori jiwa kita. Padahal Kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari kalbun salim kita. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati dan bersinarnya rohani kita. Semakin bersih hati kita, semakin bersinar rohani kita, semakin mudah kita yakin dan meningkatkan keimanan. Demikian beberapa poin khutbah Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjaga hati kita agar tidak terkena penyakit wahan, tidak terkena penyakit virus materialisme. Ketika kita sowan kehadirat Allah, kita diberi dalam keadaan husnul khatimah. Wa husnul khatimah. Wa husnul khatimah. Ja'alanallah wa iyyakum minal muttaqinal faizin.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 وتابع التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصرنا وإياهم على أعدائنا أعداء الدين وانصر أحكام شريعة نبينا محمدين في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا وفي العالم الإسلامي كل من يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة